بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده فسهل سبيله لخدمته وطاعته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه وقضائه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخير عباده صلى الله وسلم على سيدنا محمد أحب أحبابه وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقائه أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib para alim ulama Para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam ini di tempat yang penuh berkah dan rahmah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah Al-hikmatus sadisatu wal khamsun minal hikamil ataiyah قال الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا بعلومه Hikmah yang ke-56 dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك وافرح بها لأنها برزت من الله إليك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون yang artinya janganlah menggembirakan akan engkau oleh taat la nafiyah bima'nan nahi janganlah menggembirakan akan engkau oleh taat karena itu taat timbul dari diri engkau dan gembiralah engkau dengan taat karena taat itu timbulnya dari Allah kepada engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakan wahai Rasul, bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan demikianlah mereka itu hendaknya bergembira. Yang demikian itu rahmat dan anugerah Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan daripada harta dan benda duniawi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kalimat taat apabila mutlak maksudnya adalah taat kepada Allah. Karena kalimat taat ini bisa dipakaikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasulullah. Bisa kalimat taat ini dipakaikan kepada guru. Taat kepada guru. Bisa kalimat taat itu dipakaikan kepada orang tua, taat kepada orang tua taat kepada suami, taat kepada pemerintah, pemimpin. Nah, oleh karena itu taat ini lebih umum daripada ibadah. Kalau ibadah itu hanya mutlak untuk Allah. Marilah kita beribadah kepada Allah. Kada boleh kita beribadah kepada Rasulullah Kada boleh kita beribadah kepada orang tua. Tapi kalau taat, nah itu lebih umum. Apabila kalimat taat itu mutlak tanpa ada kaitannya, maka maksudnya adalah taat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. umpamanya marilah kita jadi orang yang taat nah ingat situ aja maksudnya taat kepada Allah itu ngarannya mutlak di dalam hikmah yang sebelumnya dijelaskan tentang banyaknya kebaikan yang terkandung di dalam taat itu nah oleh karena banyaknya kebaikan yang terkandung di dalam taat itu sehingga orang-orang yang melakukan taat itu gembira hatinya orang-orang yang melakukan taat itu senang hatinya karena di dalam taat itu sangat banyak terkandung kebaikan-kebaikan baik duniawi atau ukhrawi Nah di dalam hikmah yang ke-56 ini Imam Ahmad Ibnu Atta'illah memberikan petunjuk penjelasan kepada kita bahwa janganlah kamu gembira karena melakukan sebuah taat apabila engkau pandang taat itu dari diri engkau Bergembiralah dengan taat apabila kamu pandang bahwa taat itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu al-farahu taat kismani kismun mazmum wa kismun mahmud. Gembira dengan sebuah taat itu ada dua. Ada gembira yang tercela, ada gembira yang terpuji. Jadi artinya senang dengan taat yang dilakukan itu kadang mesti baik. Ada senang dengan taat tetapi jadinya dosa. Ada gembira dengan taat yang jadinya adalah menambah pahala kismani kismun mazmum wa kismun mahmud Fal mazmumu bermula yang dicela kal farahi bit ta'at min haitsu zuhuruha min nafsihi wa haulihi wa quwwah wa huwa min al wa huwa al ujbul muhbitu lit ta'at wal ujbu mamba'us syurur bermula yang dicela seperti gembira dengan taat dari sekira-kira timbulnya taat itu daripada diri dan daya upayanya inya ini kasukaan kawa puasa empat bulan berturut-turut kasukaan kawa puasa nah itu tercelah inya kasukaan kawa sembahyang semalaman itu seratus rakaat suka bana inya kawa sembahyang itu seratus rakaat nah sukanya itu kada boleh tercela inya suka bener kawa ba umrah sehari tiga kali sukanya gembira nah itu tercela karena itu termasuk ujub yang menggugurkan pahala. Di samping itu, ujub itu sumber segala kejahatan-kejahatan lain. Orang nangkahimungan kau kau berbuat taat tu, kayaknya bisa sombong. Orang nang kahimungan kalau banyak berbuat taat itu ini bisa merimihkan orang lain. Nah jadi himung gembira suka kawa melakukan sebuah taat itu adalah sesuatu perbuatan yang dicela yang kada baik artinya wakal hibiha lima yara annahu biha istahaqqat thawab min Allah ta'ala dan yang dicela pula seperti dia gembira dengan taat karena sesuatu yang dia lihat bahwa dia dengan taat itu berhak mendapatkan pahala dari Allah. Ini pun tercelak juga. Inya kasukaan kawas sembahyang seratus rakaat. Lalu inya merasa asa berhak dapat surga. Nah, ini dicela kada boleh. Inya kawa sembahyang semalaman seratus rakaat. Lalu inya merasa ada hak masuk surga. Nah, ini gembira yang dilarang, yang dicela. Dan contoh lagi kiaskan taat-taat yang lain pada sembahyang itu. Ini misal kawa puasa di hari yang sangat panas sekian bulan puasanya lalu inya gembira kawa puasa itu lalu inya merasa asa dapat surga dari Allah nah ini tercela karena kenapa dicela karena bagaimanapun ibadah yang kita lakukan itu, betapapun banyaknya, betapapun beratnya, itu kada akan sanggup untuk ditukarkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ahadan amaluhul jannata." tidaklah bisa memasukkan akan seseorang amal ibadahnya itu akan surga. Ujar sahabat, "Qalu wala anta ya Rasulullah?" Pian pangkai itu juala. Amal pian tuh kada kawala memasukkan pian ke surga. Kalau wala ana, amalku pun ujar Nabi kada kawa memasukkan aku ke surga illa ayataghammadani Allahu birahmatih kecuali bahwa Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi amun kita kahimungan kawat berbuat taat, lalu kita asa dapat surga, nah itu tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dengan amal sidin yang luar biasa, beliau merasa bahwa amal beliau itu kada sanggup untuk ditukarkan dengan surga. Sebab surga itu sesuatu yang sangat yang seraba luar biasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang bisa memasukkan kita ke surga itu adalah hanya rahmat Allah. Kita ambil contoh. Masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga surga itu tanahnya ini terbuat daripada permata. Apa yang kita hendak di situ ada. Itu surga. Kadang-kala kita bayangkan dengan akal pikiran kita, dengan penglihatan pendengaran, betapa mewahnya surga itu. Nah, haji yang mabrur itu surga. Berapa ungkus naik haji itu? Kita umpamakan ungkos naik haji itu yang paling mahal, yang paling eksekutif 150 juta satu orang. Ini yang tiga kali plusnya. Oh plus angka tambah pulang tiga kali 150 juta hotel bintang 5 nah 150 juta paling-paling kita kawal diam di hotel itu sebulan duit 150 juta nih tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membalas duit 150 juta ini biaya naik haji dengan balasan yang luar biasa surga ini menunjukkan bahwa rahmat Allah kalau duit itu kan dicukup nukari surga duit 150 juta kada akan mampu menukari surganya Allah tetapi orang yang ini naik haji mabrur dimasukkan surga berarti masuk surga itu adalah rahmatnya Allah bukan amal perbuatan kita bukan duit 150 juta itu 150 juta kita berisi duit ditukarakan ke rumah paling-paling rumah nang tipe 50 itu ganal sudah tuh. Di kampung anaknya, mau di kota kali cukup. Nah, tetapi duit 150 juta ini kita bawa naik haji mabrur, Allah ganti dengan surga. Rahmat Allah. Jakanya ya, duit warah aja kada sanggup napa-napa. Nah, itu maksudnya amal kita ini kada kawa untuk ditukarakan lawan surga. Kalau kada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amun kita beribadah, taat kepada Allah, lalu gembira kita, asal dapat surga, nah itu tercela. Amal kita kada napa-napanya, kada kawa ditukar dengan surga itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. <clears throat> kita ambil contoh lagi. Orang yang menuntut ilmu, menuntut ilmu dari rumah berangkat menuntut ilmu, niatnya ikhlas karena Allah ini dibalas oleh Allah dengan beberapa gedung di dalam surga. Sekali turun. Sekali turun ke pengajian, dibalas Tuhan di dalam surga diberi gedung lengkap dengan fasilitas dan khadam-khadamnya dan bidadarinya. Nah, sekali turun dari rumah kita menuntut ilmu. Duduk 2-3 jam pamannya dapatnya ganjarannya oleh Allah gedung yang lengkap ini rahmat bukan bukan memandang amal kita amal kita kayak apa mulai rumah tulah ke pengajian itu tiga jam mungkinlah dapat seitu ganjarannya kadang mungkin kalau kada rahmat orang pemanya kampanye nah, kampanye disuruh hadir hadir paling-paling dapat baju salambar nasi bungkus duit 50 ribu paling banyak dan itu wajar itu pun kesukaan nah, kita kampanye dibawa orang tulakan ke lapangan bepanas nih nah, dapat nasi bungkus dapat aqua baju salambar baju kaos duit 50 ribu itulah balasan yang wajar itu balasan yang wajar tapi kalau orang tolak kampanye tulak kampanye. Dibari oleh nang bakampanye ini, sebuah mobil dibari. Nah ini rahmat daripada nang bakampanye ini. Bukan balasan nang wajar itu. Bukan balasan yang wajar, ini rahmat daripada inya. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi balasan-balasan Allah yang diberikan kepada kita ini adalah semata-mata rahmat Allah. Kada seimbang dengan apa yang kita kerjakan. Kita sembahyang dua rakaat. Sunat subuh. Lima menit cukup. Kalau kita diupah orang nih, manusia mau upah kita mengkabaakan sembahyang kuitannya. Nah kada akan nak kuitan sembahyang abahku. Kada akan sehari semalaman lima waktu. Paling seratus ribu memberi itu banyak. Tujuh belas rakaat sehari semalaman kada akan sidin karena sini ada kada sembahyang lagi hidup. Nah seratus ribu. Itulah ganjaran nang cucuk. Kata pil apa ya, juga 17 rakaat itu. Seratus ribu itu cucuk ganjarannya. Tetapi sembahyang dua rakaat sunat subuh itu Allah membalas ganjaran dengan nilainya dunia dan isinya. Nah, kada rahmat kan itu. Rahmat. Kalau dua rakaat kada kau ditukarakan, lawan itu kada cukup tapi karena rahmat Allah. Nah, jadi kalau kita beribadah kepada Allah, gembira kita, lalu merasa berhak, nah itu salah. Salah. Itu gembira yang tercela tadi. Wa kal farahi biha lima yara annahu biha atqa min ghairihi gembira dengan taat tercelak jua karena sesuatu yang dia lihat bahwa dia lebih takwa dari yang lainnya nah, ini sembahyang 100 rakaat kesukaan kawan lain ngerenang kawannya nah ini kesukaan kau puasa 4 bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan puasa kawa berturut-turut orang kadang sanggupnya ini kawa ini kesukaan salah itu itu tercela bahkan bisa menggugurkan pahala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, gembira-gembira dengan taat yang model seperti tadi itu gembira nang bisa meruntuhkan pahala taat itu sendiri. Wal mahmudu bermula yang dipuji. Hmm. Berbuat taat gembira kita ini dipuji jadi bertambah pahala kal farahi ta'at min haitsu syuhuduha min Allah taala ni'matan minhu wa fadla walau la fadluhu wa rahmatuh ma'ata'ahu ini sembahyang tuntung semalaman seratus rakaat gembira inya. tapi gembiranya itu gembiranya inya memandang bahwa inya diberi Allah anugerah aku ini bersyukur lawan Tuhan nah kasukaan diberi Tuhan kemampuan sembahyang seratus rakaat jakanya kalau diberi kemampuan kada sanggup aku nah ini gembira nang dipuji dan menambah nilai pahala sembahyang itu taat gembira gembiranya itu yang dipandangnya anugerah Allah nih aku ini asa untung banget yang diberi Tuhan anugerah kawa beribadah seperti ini Jika kada anugerahnya kada sanggup nang disuka akannya itu anugerah Allah nah ini menambah pahala pahala asalnya halus jadi bertambah ganal karena kegembiraan nang mudil kayak ini قال فرحي بالطاعة من حيث شهودها من الله تعالى نعمة منه وفضلا ولولا فضله ورحمته ما وكل وكالفرح بها من حيث إنها علامة حب الله وسبب في القرب ولا يرون لأنفسهم حولا ولا قوة Dan gembira yang terpuji pula adalah gembiranya dia dengan taat. Dari sekira-kira bahwa taat itu adalah tanda kecintaan Allah, sebab kedekatan dengan Allah, dan mereka tidak melihat bagi diri mereka kemampuan dan daya upaya. Nah, ini berbuat taat, suka Kenapa maka suka? Karena taat ini tanda disayangi Tuhan. Nah, dan inya menganggap bahwa taat itu semata-mata bukan daripada kekuatan dirinya. Taat itu bukan kemampuan dirinya. Taat ini adalah alamat bahwa aku ini dicintai Allah Nah, bila mana kita gembira dengan demikian, maka gembira itu gembira yang terpuji, gembira yang menambah nilai pahala itu taat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wal farahul mahmud huwal musyar sallallahu alaihi wasallam, gembira yang dipuji itu ialah yang diisyaratkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrathu hasanatuhu bahwa mukmin ujar Nabi siapa nang gembira menyenangkan akan dia oleh kebaikan-kebaikannya dia senang berbuat baik maka itulah orang yang beriman orang tuh berbuat baik senang itu orang beriman tapi senangnya itu adalah senang dengan model nang kaya tadi. Kawa berzikir, kawa menuntut ilmu, inya suka. Kenapa suka? Karena aku dapat pertolongan Allah. Kenapa suka? Karena aku dipilih Allah untuk beribadah. Nah, nang disuka akannya itu pilihan Allah itu yang disuka akannya bukan taat nang inya gawe itu kada itu yang disuka akannya bukan sembahyang itu yang akannya kada tapi nang inya himung itu inya dipilih Allah untuk jadi orang nang penyembah yang itu nang disuka akannya nah ini nang terpuji kegembiraan ini nang terpuji kehimungan tadi atau nang terpuji tadi yang kedua ini adalah bahwa dia berbuat taat dia gembira karena apa gembira? Karena taat ini tanda kecintaan Allah. Berzikir kawa sepuluh ribu, tuntungnya suka. Kenapa suka? Karena zikir banyak ini tanda kesukaan Allah. Itu yang membuat gembira aku. Nah, ini menjadi nilai pahala tersendiri. Menambahi nilai pahala yang sudah ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan mantang-mantang kita ini kau berbuat taat lalu gembira, lalu jadi kebaikan, kada. Bisa-bisa gembira itu meruntuhkan pahala taat kalau salah-salah gembiranya dan bisa-bisa gembira itu menambah nilai taat apabila gembiranya nang cocok nang terpuji ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah.